Alhamdulillah wa syukrullah pada sore yang berbahagia ini di Yomul Ahad di Masjid Mahat Minhajus Sunnah kita kembali berkumpul dengan semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan kajian kita majelis taklim kita yang rutin di setiap Ahad dengan membacakan kitab Al-Mu'in fi bayani hukuki zaujain yaitu kitab Al-Mu'in yang dapat menolong kita semua di dalam menjelaskan hukukuz zaujain yaitu hak-hak antara suami istri yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali Farkus hafizani Allah hafizan Allah wa iyah Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kepada beliau. Amin. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kita masih berada pada pembahasan mahadir yaitu hal-hal yang wajib dijauhi oleh para istri, para ummahat kaitannya terhadap suami-suami mereka. Naam, kita telah membacakan kepada antum dan antunna sekalian tiga farak yaitu tiga sub pembahasan dari pokok pembahasan yang kedua yaitu mahadir lazima lazimatul ittiqa yaitu hal-hal yang harus dijauhi kaitannya terhadap yakni para istri kaitannya terhadap suami-suaminya maka sub pertama al-far'ul awal adalah mahdur taati zauj fi ma'siyatillah. Dilarang istri mentaati suaminya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sub yang kedua al-far'u tsani mahdzur idza'iz zauj yaitu dilarang menyakiti suami Kemudian yang ketiga al-far'u thalif mahdzur iskhatuz zauj yaitu dilarang mendatangkan kemurkaan suami dan al-far'u rabi sub yang keempat mahdzur kufri ihsaniz zauj yaitu dilarang mengkufuri kebaikan suami. Maka saya langsung membacakan keterangan penulis Al-Syeikh Muhammad Farkus Hafidahullah Ta'ala Kata beliau Wa ala zawjati An tahdara al-wuku'a fi jahdi ni'mati zawji وإحسانه إليها والواجب عليها أن تعترف بإحسانه وعطائه وتشكره على فضله ونعمه قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه Akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi min hadithi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma wa sahahahu al-Albani sahihah Wajib para istri berhati-hati terjatuh ke dalam jahdi ni'mati zauj wa ihsanihi yaitu mengingkari nikmat nikmat suami mereka dan kebaikan-kebaikan suaminya <clears throat> wal wajibu alaiha dan wajib pula atas para istri an ta'tarifa bi ihsanihi wa ata'ihi i'tiraf mengakui kebaikan dan pemberian suami. Wa tashkurahu ala fadlihi wa ni'amihi. Dan wajib pula atas istri bersyukur kepada suami karena keutamaan dan nikmat nikmatnya. Yakni setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada suami-suami mereka karena keutamaan dan nikmat-nikmat yang ada pada mereka yang mereka berikan pada kalian para istri. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Al-Baihaqi rahimahullah rahimahumullah disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahiha nomor 289 Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yanzurullahu ila imra'atin." Allah tidak melongo kepada seorang wanita yang la tashkuru li zaujiha, yang dia tidak bersyukur kepada suaminya. Wahia la tastaghni anhu dan dia tidak pernah merasa cukup darinya. Naam, tidak pernah puas dan tidak bersyukur kepada suaminya. Maka wanita seperti ini tidak dilongo oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. kalimat la dari Allah Subhanahu wa taala tidak melihat tidak melongo ini semisal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait tiga golongan yang Rasulullah mengatakan salah satu la yang wala yuzakkihim. Allah tidak melihat pada mereka. Tidak pula mensucikan mereka yakni di yaumul qiyamah. Walahum azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu diantaranya adalah orang yang isbal yang menurunkan kain celananya di bawah mata kaki, menutup mata kakinya. Kemudian juga yang al-halifu bil kadhib yang suka bersumpah dengan dusta. Suka bersumpah dengan dusta. Dan al-mannan yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, menyakiti orang yang dia beri maka Allah tidak melihat kepada mereka di yaumul qiyamah ya akan tetapi pada hadis itu ada tambahan wala yuzakkihim walahum adzabun alim tidak pula Allah sucikan dan tidak di dan dia mendapatkan azab yang pedih nah walhasil dari hadis tersebut merupakan ancaman dan dosa besar terhadap tiga golongan tersebut. Nah, maka di sini Rasulullah SAW menyatakan la yanzurullah. Allah tidak melongo melihat pada seorang wanita istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan tidak pernah merasa cukup darinya. Barakallahu fikum. Ya, ini isyarat yang memperingatkan dan menjadikan para wanita untuk memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak dilongo di umul kiamah yakni dicampakkan dihinakan oleh Allah taala. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dan kita khawatir pula kalau ini termasuk dalam dosa besar sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan tadi. Ya. Walaupun di sini hanya mencukupkan dengan lafaz la yanzurullah. Ya, Allah tidak melongo kepada seorang istri yang tidak bersyukur dan merasa cukup pada suaminya. Walhasil ya jika tidak menunjukkan ini dosa besar tetapi ini merupakan ancaman yang berbahaya yang sepantasnya para istri menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, "Dzalika li'anna syukra ni'mati zauji huwa min babi syukri Allah ta'ala." Wa man la yashkurun nas la yashkurullah. Kama thabata fil hadits Dzalika li'anna syukra ni'mati zauj karena mensyukuri nikmat suami adalah termasuk bab syukur nikmatillah. Termasuk bab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain ya dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Man la yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Ya. Hadis telah sabit, telah sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, rahimahullahu taala dan juga Imam Tirmidhi dan juga disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami'. Nah, maka kullu ni'matin qaddamaha al-ashiru ila ahlihi fahiya ma'dudatun min ni'matillah ajraha ala yadi al-ashir. Maka seluruh nikmat yang ada pada suami yang diberikan kepada keluarganya, istri dan anaknya maka semua itu tergolong di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bersumber dari nikmat Allah yang ajroha ala yadil ashir. Ya Allah taala melangsungkannya melalui tangan para suami. Sehingga ketika suami memberikan nikmat kepada istrinya, lalu sang istri tidak bersyukur maka dia terkena dalam hadis tersebut man la yashkurun nas la yashkurullah siapa yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia maka dia tidak bisa bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini kepada manusia secara umum bagaimana dengan khususnya istri kepada suaminya ya maka wajib baginya bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh suaminya dan itu adalah merupakan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at tahdhiru min kufranil huquq wa tarki syukril mun'im fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ra'aitu an-nara falam ara kal yaumi manzara qattun wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa qalu bima ya Rasulullah qala bi kufrihinna qila ayakfurna billah qala bi kufril ashir wa bi kufril ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad thumma ra'at minka syai'an Qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Telah datang tahdir. Ya, peringatan dari kufronil hukum Dari mengkufuri hak-hak dan meninggalkan syukur terhadap orang yang memberi nikmat kepada kita. Ya, yakni siapa saja yang mendatangkan nikmat kepada kita melalui sebab dia, maka wajib kita bersyukur, berterima kasih. Ya, dan sebaliknya tidak boleh kufur nikmat. Ya. Telah datang tahdir dari kufur nikmat. Ya, mengkufuri hak-hak para suami di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda raaitun nara aku pernah diperlihatkan oleh Allah taala neraka yakni ketika beliau dimi'rajkan falam ara kal yaumi manzara qattun Aku tidak pernah melihat pemandangan yang seperti itu. Ya, saat itu diperlihatkan neraka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka beliau mengatakan falam ara kal yaumi kotun. aku tidak pernah melihat pemandangan yang seperti itu sama sekali ya yakni Saking dahsyatnya ya neraka tersebut. Yakni maksudnya siksaan neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bikufrihinna." Karena kekufuran mereka. Yakni kekufuran atas nikmat-nikmat. Ya, mereka banyak kufur nikmat. Kila yakfurna billah. Ya, ada lagi yang berkata, bertanya, apakah karena kufur kepada Allah? Bukan. Tapi mereka kufur terhadap suami mereka. Bikufril ashir, wa bikufril ihsan dan kufur terhadap kebaikan kebaikan suaminya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan alaihi salatu wassalam sabda beliau lau ahsanta ila ihdahunna dahr kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka para istri tersebut sepanjang masa engkau berbuat baik Thumma ra'at minka syai'an. Kemudian dia mendapati darimu sesuatu <clears throat> Nah, kemudian dia mendapati darimu sesuatu yakni kejelekan ya atau kesalahan qalat ma raaitu minka khairan qattu maka istri tadi menjawab, aku tidak pernah melihat darimu kebaik satu kebaikan pun. Nah, ini karakter atau tobiat wanita. Ya. Saya katakan karakter atau tobiah bukan fitrah, ya. Kalau fitrah itu selalu baik, Ya, tetapi tobiah belum tentu barakallahu Ya, atau karakter tobiat itu belum tentu baik. Mah, maka di antara tobiat para wanita adalah banyak mengkufuri nikmat-nikmat dari orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, khususnya kepada suami-suami mereka. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan jelas beliau bersabda di akhir hadis ini, kalau engkau berbuat baik pada salah seorang dari mereka para istri-istri, sepanjang masa engkau berbuat baik, lalu satu kesalahan muncul darimu, maka dia berkata, aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sedikit pun. Ya, nasallallahu salam al afiyah. Ini kekufuran nikmat yang sangat besar. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Berkata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, "Li'anna kufranil ata, li'anna kufranil ata wa tarka sabr 'inda al-bala wa al hawa wal maila ila zukru zukrufid dunya wal i'rad an mafakhiril akhirah fi hinna aghlabu li dha'fi aqlihinna wa sur'ati inkhida'ihin Naam Imam Al-Munawi berkata rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir kata beliau sesungguhnya mengkufuri al atau pemberian watarkis dan meninggalkan kesabaran indal bala ya ketika diberi musibah dia tidak bersabar ya ketika diberi nikmat dia kufur nikmat mengkufuri pemberian meninggalkan kesabaran ketika datang musibah wa hawa dan hawa nafsu yang lebih dominan, lebih unggul. Wal maila ila zukhrufid dunya dan kecondongan terhadap perhiasan-perhiasan dunia. Yakni lebih mengutamakan dunia, harta benda, jabatan dan sebagainya. Wal irad an mafakhiril akhirah dan berpaling dari kehidupan akhirah ya berpaling dari janji-janji yang ada di yaumul akhir dia tinggalkan lebih condong kepada dunia fihinna aglabu semua itu pada kaum wanita lebih dominan ya ini pernyataan Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir ya li aqlihinna wa sur'atin khida'ihinna mengapa semua itu lebih dominan kepada kaum wanita karena lemahnya akal mereka dan sur'atin khida'ihinna ya mereka cepat tertipu daya ya kaum wanita lemah akalnya. Oleh karena itu, dalam Islam persaksian antara kaum wanita dengan lelaki satu banding dua. Ya, kalau persaksian lelaki cukup satu orang, maka itu sama dengan untuk wanita harus dua orang. Sama dengan dua orang. Jadi Demikian dalam syariatul Islam. Ini keumumannya barakallahu fikum. Walaupun dalam uh, individu-individu uh, tertentu dan ini jarang atau lebih sedikit ya, ada wanita yang lebih kuat akalnya daripada lelaki. Nah, itu dalam apa? hukum yang jarang. Tapi yang di sini dijelaskan menurut hukum syariah yang lebih banyak keumumannya. Ya. Kaum wanita cepat tertipu daya. Ya, cepat terpengaruh. Apalagi terkait dengan dunia, perhiasan dunia. Nah, Barakallahu fikum. Olehnya itu hadis ini menjadi peringatan bagi para istri ya untuk berhati-hati ya jangan sampai terjatuh ke dalam kufur nikmat ya dan atau membiarkan dirinya terjatuh di dalam kufur nikmat dan khususnya mengkufuri nikmat suaminya barakallahu fikum kalau kalian menyaksikan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah kebaik kebaikan suami-suami kalian. Bersyukurlah kepada Allah. Nah, ya, kemudian bertambahlah syukurmu untuk berbuat baik kepada suami kalian. Bersabar dengan apa yang diberikan oleh suami-suami kalian dengan bersifat kona'ah ya tidak bersifat sebaliknya yaitu adamul istighna tidak pernah merasa cukup ya tidak pernah merasa cukup sehingga menuntut suaminya menuntut dan menuntut sampai pun suaminya harus meninggalkan taklim harus meninggalkan majelis-majelis ilmu karena dituntut oleh istrinya untuk mencari nafkah. Ya. Ini berarti kalian telah terjatuh dari apa yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah yaitu al-mail ila zukhrufid dunya wal i'rad an mafakhiril akhirah. Yaitu kalian lebih condong pada kehidupan dunia daripada kehidupan al-akhirah. Fanas'alullah salamata wal wal afiyah. Nah, jadi saya kembali kepada uh, apa yang saya sebutkan tadi atau yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi bahwa karakter daripada kaum wanita atau tobiah mereka pada umumnya ya karena akal yang lemah tadi ya sehingga mereka cepat tertipu daya, cepat terpengaruh. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka itu di dalam hadis yang lain dengan nuksonuddin kurang agamanya ya wanita kurang agamanya di antara kurangnya adalah karena selain dari ada haid halangannya sehingga mereka harus meninggalkan sholat dan puasa. Ya, berbeda dengan kaum lelaki. Sehingga itu salah satu poin yang menyebabkan kurangnya agama mereka. Ya, dan kurangnya akal mereka. Ya, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab itu menjadi karakter wanita sehingga persaksian mereka harus dua orang dibanding dengan lelaki. Lelaki cukup satu orang, maka mereka harus dua orang dalam mempersaksikan sesuatu. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab Jam 4.36. Saya lanjutkan satu poin sampai pada pukul 45 insyaallah taala. Jika ada pertanyaan maka silahkan ditanyakan. Nah. Al-far'ul khamis, cabang yang kelima atau sub pembahasan yang kelima dari pokok pembahasan yang Kedua, mahduru su'ali zauji talaq nafsiha. Dilarang Kau wanita atau istri meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Ya. Jadi cerai itu di tangan suami bukan istri. Istri tidak berhak mencerai. Maka kalau dia mau kalau mau cerai ya minta cerai. Ya. Maka itu dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Jadi meminta cerai dalam Islam di dilarang. Di sini Asy-Syaikh hafidahullah taala menukilkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadis Thauban radhiyallahu taala anhuma disahihkan oleh Imam Al Albani dalam Irwa Al Ghalil. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha talaqa fi ghairi ma ba'sin haramun alaiha raihatul jannah. Siapa saja istri yang meminta talak cerai pada suaminya fi ghairi ma ba'sin. Perhatikan fi ghairi ma ba'sin. Pada hal-hal yang tidak pantas, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan dalam syariah. Dia minta cerai faharamun 'alaiha raihatul jannah. Haram atasnya mencium bau surga. Ya. Haram atasnya apa? Mencium bau surga, apalagi masuk surga. Apa sebabnya? Karena minta cerai. Taib, sekarang jika muncul pertanyaan pada para istri Terus bagaimana kalau suami saya toleh, tidak soleh, tidak mau menegakkan sholat, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat mungkarat setelah saya mengingatkannya berulang-ulang setahun, dua tahun, bahkan saya mengutus hakim perwalian untuk menasehatinya juga tidak mempan. Bolehkah saya meminta cerai? Maka jawabannya boleh. Karena itu alasan yang disyariatkan. Alasan yang dibenarkan dalam syariah. Ya, maka dia tidak masuk dalam hadis ini karena hadis ini menyatakan fi ghairi ma ba'sin pada sesuatu pada sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariah. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan dalam syariah. Dia minta cerai. Ya, dan kiaslah pada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ya, selama suami itu tidak soleh, tidak mau menegakkan agama Allah, ya, apakah melakukan syirikan, bid'ah, kemungkaran, ya, dosa, maksiat terhadap Allah, lalu suaminya, istrinya mengingatkannya, dan dia terus menerus di dalamnya, lalu kemudian dia mengutus orang lain untuk memberikan nasihat, ya, sebagai perwalian, juga tidak mempan, tidak mengindahkannya, maka berhak sang istri untuk meminta cerai. Dan itu yang disebut dengan hulu di dalam Islam. Atau juga di antara hal yang boleh kaum wanita meminta cerai hulu hulu yakni fashul akad menghapus akad nikahnya dihapus dibatalkan kembali nol ya dan ini tidak ada masa iddah ya kecuali satu apa satu kuru yaitu setelah suci dari haid atau dari nifas ya maka selesai iddahnya wanita yang khulu di antara hal yang disyariatkan adalah <clears throat> ketika wanita uh, tidak senang dengan suaminya tidak mencintainya karena keburukan uh, khalqihnya, khul, apa? khalqahnya. Ya, ciptaannya. Nah, sebagaimana dalam hadis uh, eh, Sabit bin Qais radhiyallahu taalaan yang istrinya meminta cerai kepadanya, datang kepada Rasulullah. Ya, dia menyatakan bukan karena aku tidak senang agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya bagus. Ya. Tapi mengapa istri Thabit bin Qais meminta cerai pada suaminya? Karena ketidaktampanannya. Ya, dalam hal ciptaannya tidak tidak gagah. Ya. Sampai-sampai Beliau mengatakan kepada Rasulullah, aku khawatir menjadi penduduk neraka karena aku tidak bisa menegakkan ketaatan padanya. Ya. Dengan sebab itu tadi. Maka dia datang kepada Rasulullah minta cerai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkannya dan memanggil Thabit bin Qais untuk menceraikan istrinya setelah mengembalikan maharnya. Ya, jadi cerai dengan hulu itu wajib mengembalikan mahar. Berbeda cerai dari suami bukan hulu. Cerai biasa. Maka tidak boleh mengembalikan mahar. Ya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini menjadi sebab dalil pensyariatan hulu di dalam syariat Islam. Ya, jadi dalil pensyariatan hulu dalam Islam bolehnya istri meminta cerai dalam hal-hal yang syar'i, alasan-alasan yang udur yang disyariatkan, dalilnya Thabit bin Qais. Ya. Dalilnya hadis Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu anha. Naam. Oleh karena itu Syekh di sini di antara keterangan beliau Beliau mengatakan amma ma'husulil wi'am wal ittifaq wa huluwil hayati zaujiyati min al asbabil haqiqiyyati dafi'ati li talabit talaq fa hadha la yajuzu syar'an lil wa'id syadid ya adapun kalau menghasilkan kesepakatan ya tanpa ada alasan yang dibenarkan lalu kemudian mau bercerai ya maka ini tidak boleh secara syariat dan terkena ancaman yang berat dalam hadis yang telah saya bacakan tadi artinya berarti jika ada udur-udur yang syar'i ya maka itu dibolehkan barakallahu fikum dibolehkan seperti yang telah saya sebutkan tadi ya suami-suami yang tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah ya tidak mau menegakkan yang wajib-wajib bahkan sebaliknya melakukan yang haram-haram, meninggalkan yang wajib-wajib, melakukan kemungkaran dan dan seterusnya, maka ini menjadi sebab dibolehkannya. Ya, wallahu taala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada cabang yang keenam atau sub pembahasan yang keenam yaitu mahdur al-imtina min tamkini zauji min al-istimta'i biha yaitu larangan bagi para istri untuk menolak ya permintaan suaminya melakukan istimta hubungan ya terhadapnya. Lalu dia menolak maka ini larangan yang keras juga di dalam syariat. Kita akan bacakan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita cukupkan dengan kafarah majelis. Kalau ada pertanyaan setelah ini, fal yatafaddal fal yatafaddalu wa yatafaddalna. Nah, subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddal. Nah, saya uh, ke kamar mandi. Kalau ada pertanyaan dari tertulis atau uh, apa, langsung silahkan ditunggu sebentar. Insyaallah. Ya, bismillah. Ini ada pertanyaan tertulis. Mohon nasihatnya dan faidah menuntut ilmu bagi ummahat yang belum faham hakikat menuntut ilmu dan yang malas menuntut ilmu. Nah, jadi menuntut ilmu adalah wajib sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." <clears throat> menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Jadi meninggalkan kewajiban adalah dosa. Ya. Dan menuntut ilmu yang wajib <clears throat> adalah ilmu yang dengannya kita bisa menegakkan agama kita. Kita bisa beribadah kepada Allah. Tanpa dengan itu ibadah kita, agama kita tidak bisa tegak dengan baik. Ya. Maka itu wajib dituntut seperti menuntut ilmu akidah. Ya, tanpa memahami akidah maka tidak akan mungkin ya, bisa agama kita lurus. Ya, maka menuntut ilmu tauhid, ilmu akidah wajib. <clears throat> Begitu pula ilmu tentang solat. Tanpa kita mengetahui ilmu tentang solat, kita tidak bisa menegakkan sholat dengan baik. Maka menuntut ilmu terkait dengan menegakkan sholat adalah wajib. Ya, dan seterusnya barakallahu fikum. Nah, di sana ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. <clears throat> ya, contohnya ilmu tentang jenazah. Mensolatkan jenazah. Kalau ada saudara kita di, di tempat kita yang mengetahuinya, maka cukup. Ya, dosanya lepas ya dari yang lainnya. Ini namanya fardu kifayah. Ya. Ada ilmu-ilmu yang tidak sampai pada tingkatan yang wajib yaitu ilmu yang mendalami tentang fikih sesuatu ya terkait dengan misalnya jual beli secara detail ya maka ini tidak wajib tetapi ya dianjurkan dituntut kita menuntut ilmu <clears throat> dan diwajibkan bagi kita bertanya sebelum kita melakukan sesuatu ya misalnya kita pekerjaan kita adalah uh, berdagang ya maka wajib kita mengilmui terkait dengan perdagangan kita nah, itu wajib karena kalau tidak kita akan berdosa melanggar dari perdagangan perdagangan yang kita lakukan itu terdapat di dalamnya yang haram jatuh ke dalam yang haram berarti menuntut ilmunya wajib tapi jual beli yang lainnya yang kita tidak kerjakan ya maka itu tidak sampai wajib barakallahu fikum tapi ketika kita hendak mengerjakannya wajib kita bertanya terlebih dahulu ilmunya <clears throat> nah Walhasil menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim lelaki atau perempuan, ubuat atau ummahat, ar-rijal atau an-nisa. Ya, para abi, para ummi wajib semuanya menuntut ilmu. Tidak boleh malas dan meninggalkan menuntut ilmu. Ya, jika istri maka di rumah banyak mendengarkan kaset-kaset ceramah-ceramah para ustadz yang dipercaya manhajnya. Ya, Kalian dengarkan. Ya, atau majalah-majalah atau seperti ini bawa oleh suaminya taklim ke tempat-tempat majelis-majelis taklim. Ya, itu juga wasilah-wasilah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Adapun wanita-wanita yang tidak punya mahram jika itu jarak tempuh safar, maka tidak boleh dia keluar dalam walaupun tujuan menuntut ilmu. Ya, maka dia menuntut ilmu di tempatnya dengan cara wasilah yang ada. Ya, tidak boleh wanita bersafar min ghairi di mahram tanpa ada mahramnya, dia berdosa. Tapi jika di dalam kota seperti ini tidak sampai jarak tempuh safar, maka ya dibolehkan kaum wanita keluar untuk menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu selama dia aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Dalam perjalanannya dia tidak harus bersentuhan dengan lelaki. Dalam perjalanannya dia tidak mendapatkan tidak tidak apa? Tidak ada para eh, pengganggu-pengganggu uh, atau para perampok, penjahat dan sebagainya. Dia aman. Maka boleh Ya, dia keluar untuk menuntut ilmu dalam jarak yang tidak safar walaupun dia sendirian. Ya, atau berdua, bertiga, ya, bersama para akhwat, ummahat. Itu kebaikan. Nah, selama mereka berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Nah, berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Memakai kos tangan, memakai kos kaki, itu pakaian yang syar'i. Ya, Nah, telapak tangan, kaki itu aurat bagi kaum wanita. Jangan ditampakkan. Ya, tidak ada perselisihan terkait dengannya. Ya, berbeda dengan wajah. Bahkan wajah ada perselisihan di kalangan ulama, perselisihan yang tajam. Apakah wajah itu aurat wajib ditutup dengan cadar ataukah tidak? Bukan, tetapi sunnah sepakat para ulama ya sunnah untuk ditutup namun berkat apa terkait dengan wajibnya maka ini perselisihan yang tajam di kalangan para ulama dan jumhur ulama apalagi di zaman kita sekarang mewajibkannya ya mewajibkan wanita bercadar menutup wajahnya kecuali matanya ya kecuali mata untuk melihat jalan <clears throat> Bismillah, pertanyaan berikutnya apa Ustaz terkait istri tidak boleh meminta cerai pada suami. Bagaimana kalau seorang suami sering menyakiti istrinya dengan lisannya atau fisiknya, misalnya sering memukul istri atau tidak dinafkahi berbulan-bulan, apakah boleh istri meminta cerai? Nah, terkait dengan ini barakallahu fikum, yang pertama ya sering menyakiti istrinya dengan fisiknya. Ya ini perbuatan yang tidak pantas atau diharamkan dalam Islam, apalagi memukul bagian wajah. Ya, dalam Al-Qur'an perintah untuk memukul itu pukulan yang gair mubarrah. Ya, bukan pukulan yang memberi bekas dan pada betisnya, ya, bukan pada bagian wajah. Barakallahu fikum. Maka uh, memukul ya istri adalah pada asalnya haram Ya, kecuali jika istri melakukan nusyuz, maka dinas setelah dinasehati bisa dari tempat tidur mengirim perwalian untuk menasehatinya dan istri tetap ya dipukul dengan pukulan yang tidak memberi bekas pada betisnya ya atau pada kakinya maka ini boleh ya ketika istri itu melanggar syariat setelah dinasehati. Tapi pada asalnya memukul itu adalah perkara yang diharamkan bagi para suami. Ya. Juga terkait dengan mencaci dengan lisan ini juga ya haram di dalam Islam. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang tidak boleh menjadi seorang yang uh, apa? Uh, badzaan. Ya. Seorang yang lisannya suka mencaci atau mencela. Nah, barakallahu fikum. Ya, jika suami melakukan hal tersebut kemudian telah dinasehati ya dan berulang-ulang maka kembali kepada istri jika dia hendak meminta cerai dengan kondisi demikian ya yakni dia tidak bisa bersabar karena sering dipukul Sebaiknya sebelum dia meminta cerai maka dia mengadu kepada perwalian. Ya, datang kepada walinya. Ya, menasehati bertemu dengan suaminya bahwa putri saya atau kemanakan saya atau walhasil al-wali. Ya, jika tidak ada maka dari pemerintah. Ya, datang memberi bermusyawarah kepada suaminya, memberi nasihat apakah Anda siap meninggalkan ya kebiasaan tersebut atau tidak. Ya, kalau suami mengatakan saya bersedia meninggalkannya, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti alhamdulillah. Ya, ini kebaikan. Maka lebih utama sang istri bersabar ya. Nah, untuk tidak meminta cerai. Ya, tetapi jika terus berulang dan sang istri merasa bahwa dia tidak bisa bersabar dengannya, maka baginya untuk meminta cerai. Nah, barakallahu fikum. Ya. Karena itu permasalahannya lebih berat. Ya, daripada sekedar uh, apa namanya? hadis yang kita nukilkan tadi dari kisah Thabit bin Qais ya dalam perkara ciptaannya. Nah, tapi itu kembali kepada istri. Jika istri kadang mencintai suaminya, dia sabar walaupun dia dipukul selama suaminya itu ya uh, bertobat kepada Allah, dia mengulangi lagi bertobat kepada Allah, ya maka itu lebih baik insya Allah taala dia bersabar karena dia mencintai suaminya.